Ikhwani wa akhwati fid din. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini pada hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 2015 Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia, di tempat yang mubarak, di tempat yang dicintai Allah, yaitu rumah Allah, Al-Masjid, Masjid Baitus Sofa di Alahan Panjangan. Talang Babungo, alahan panjang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini di rumah Allah yang penuh berkah menjadi pertemuan yang dirahmati dan diberkahi. Pertemuan yang akan dicatat oleh Allah dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ibadah yang akan memperberat timbangan amalan kita pada hari kiamat kelak. Kita juga bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia, tempat yang penuh berkah, majelis yang mulia. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat malaikat-malaikat Allah yang mulia yaitu majelis ilmu syar'i. Majelis yang dibacakan dan dipelajari di dalamnya firman Allah Al-Qur'anul Karim dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan nikmat di atas nikmat, nikmat keberkahan tempat dan nikmat kemuliaan majelis. Mudah-mudahan duduknya kita semua di rumah Allah ini untuk mempelajari agama Allah, mendapatkan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu yang artinya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah yakni di masjid mereka membaca kitab Allah membaca Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran dan mereka juga mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya di dalam Al-Quran yang dibaca melainkan akan turun kepada mereka yang pertama as-sakinah ketenangan dan ketentraman yang hakiki ini keutamaan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkumpul di masjid mempelajari agama Allah mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan turun kepada orang-orang yang duduk di majlis tersebut as-sakinah, ketenangan dan ketentraman yang hakiki yang datang dari Allah. Ketenangan dan ketenteraman yang ada dalam jiwa. Makanya salah satu sebab agar kita terbebas dari stres, terbebas dari kegelisahan adalah duduk di majlis ilmu ketenangan yang tidak bisa dibayar atau diganti dengan uang. Tidak bisa ditebus dengan harta benda karena Allah sendiri yang memberikannya kepada hamba-hamba yang duduk di rumah Allah, mempelajari agama Allah. Keutamaan yang kedua, di antara keutamaan kita berkumpul di rumah Allah di masjid mempelajari agama Allah wa rahmah Allah akan melimpahkan kepada mereka rahmatnya subhanallah Rahmat Allah, kasih sayang dan kebaikan Allah dilimpahkan kepada siapa saja dari hambanya yang duduk di masjid mempelajari agama Allah. Mentadaburi firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun di antara kita pasti butuh kepada rahmat Allah. Semua manusia membutuhkan rahmat Allah karena tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang masuk surga melainkan dengan sebab mendapat rahmat dari Allah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mendapat rahmat Allah mustahil masuk surga. Orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah mustahil selamat dan bebas dari siksa api neraka. Adapun amal ibadah, amal saleh yang dikerjakan manusia ini yang akan menentukan derajat ya perbedaan derajat di antara manusia di dalam surga semakin banyak amal saleh yang diterima oleh Allah semakin tinggi kedudukan dan derajatnya di hadapan Allah ia akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi sebab utama seorang manusia masuk surga adalah berdasarkan rahmat dari Allah dan salah satu amalan yang mendatangkan rahmat Allah adalah duduk di rumah Allah untuk apa? Mempelajari agama Allah, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan sabda Rasulullah dan mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Keutamaan yang ketiga, di antara keutamaan kita berkumpul di masjid mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi atau sabda Rasul. Wa malaikah. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Subhanallah Orang-orang yang duduk di rumah Allah, mempelajari agama Allah, mereka akan diliput dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat al-kiram. Malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang tugasnya berkeliling di muka bumi mencari majlis zikrullah. Majlis al-ilmu asyari. Majlis yang diagungkan di dalamnya nama Allah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, Inna lillahi malaikatan sayyahina fudula Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling, berkeliaran di muka bumi. Fudula, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Apa tugas mereka? Tugasnya kata Nabi, yattabi'una majalisad dzikri. Mereka berkeliling di muka bumi untuk mencari majelis dzikrullah. Majelis yang disebutkan di dalam nama Allah, dipelajari di dalamnya Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faida wajadu majlisan fihi dzikrullah qa'adu fihi. Apabila malaikat-malaikat tersebut mendapati suatu majlis yang di dalamnya ada zikrullah, disebutkan nama Allah, dibacakan dalamnya firman Allah dan sabda Rasulullah, mereka akan duduk. Malaikat-malaikat tersebut akan ikut duduk, mengelilingi para penuntut ilmu duduknya malaikat mengelilingi para penimba ilmu agama tidak hanya duduk tetapi mereka juga para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah mendoakan kebaikan untuk siapapun yang duduk di majlis tersebut memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang duduk di majlis tersebut mempelajari agama Allah subhanallah jadi tidak sia-sia duduknya kita di majlis ini tidak sia-sia justru mendapat pahala mendapat ridho dan mendapat kebaikan berupa didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kemudian keutamaan yang keempat, wadakarohumullahu fi man indah. Allah akan memuji dan menyanjung mereka orang-orang yang duduk di majlis zikrullah, majlis ilmu agama. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dipuji si fulan, bapak fulan bin fulan, ibu haja fulana binti fulan sedang berzikir kepada Allah, sedang meluangkan umurnya atau sebagian umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dipuji dengan sebaik-baik pujian. Dan kata para ulama hadis, Allah tidak hanya memuji tapi Allah juga memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang meluangkan sebagian waktunya sebagian umurnya untuk duduk di rumah Allah mempelajari agama Allah Subhanallah amalan yang ringan tetapi pahala yang besar dan banyak amalan yang ringan waktunya sebentar tapi begitu besar pahala yang didapatkan dan ini salah satu keutamaan dan keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang konsep ibadah dalam agama Islam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan petunjuk Nabi saw alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini ya karena mungkin terbatas dengan waktu Isya kalaupun ya, dilanjutkan tidak panjang. Ya, kecuali jika Bapak-bapak Ibu-ibu sanggup untuk sampai tuntas materinya, maka saya dengan senang hati menuntaskannya. Ya. Kalau Ibu-ibu ya, tidak buru-buru ingin pulang, maka saya pun menyampaikannya dengan tenang insyaallah. Ya, tidak ngebut. Karena pertemuan kita untuk membahas tema ini hanya malam hari ini. Konsep iman, eh, apa, konsep ibadah di dalam agama Islam. Hal ini penting untuk disampaikan, dijelaskan, dan dipahami oleh kita semua supaya ibadah kita menjadi sah dan benar. Supaya ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, dicatat dalam lembaran-lembaran amal soleh kita supaya amal ibadah yang kita kerjakan sepanjang hidup akan mendatangkan pahala, mendatangkan ridho Allah, menyebabkan kita masuk surga dan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kalau kita menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak sesuai dengan pendapat masing-masing, tidak. Beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ibadah kita menjadi sah benar diterima oleh Allah dicatat dalam lembaran amal soleh kita diberi pahala diridho oleh Allah dan menjadi sebab timbangan amalan kita menjadi berat menjadi sebab kita pun selamat di alam kubur dari sisa kubur selamat di hari kiamat dari siksa api neraka dan sukses masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi insya Allah Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah para ulama dari generasi sahabat Nabi, maka kita akan mendapatkan betapa semangat mereka dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak ada istilah males. Tidak ada istilah ya kadang beribadah kadang berhenti kadang sholat kadang tidak sholat tidak ada semuanya bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi meskipun demikian mereka para sahabat Nabi adalah generasi yang paling takut paling takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah tidak ada seorang pun dari mereka merasa tenang, merasa aman. Ya, kemudian punya perasaan ibadahnya pasti diterima oleh Allah, pasti bebas dari siksa kubur, pasti bebas dari siksa api neraka, pasti masuk neraka. Tidak ada. Justru yang ada adalah sebaliknya. Yang ada adalah sebaliknya. Semua sahabat Nabi merasa takut amal soleh yang mereka kerjakan tidak ada yang sah, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang paling mulia dari umat Islam setelah Nabi Muhammad dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia. Umar bin Khattab termasuk 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga ketika Nabi masih hidup. Nabi telah menyampaikan kabar gembira tersebut dan jaminan pasti karena beliau bersabda berdasarkan wahyu dari Allah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Saad bin Zaid fil jannah. Nabi menyebutkan 10 sahabat. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar bin Khattab pasti masuk surga. Utsman bin Affan pasti masuk surga. Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Inilah Umar. Tetapi bagaimana sikap dan perasaan beliau terhadap ibadah-ibadah yang ia kerjakan? Beliau mengatakan, ketika menjabat sebagai khalifah Rasulul, Rasulillah, pemimpin bagi kaum muslimin setelah wafatnya Nabi dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar mengatakan, Lau yunadi munadi minas sama Ayuhan nas Kullukum dakhilunal jannata illa rajulan wahida La khiftu an akuna anahu Yang artinya Ini perkataan Umar Kalau sekiranya ada suara yang berkumandang dari langit Wahai segenap manusia Kalian semua berhak masuk ke dalam surga Allah kecuali satu orang saja yang dilarang masuk surga. Ini saya aku khawatir dia adalah aku. Aku takut satu orang yang dilarang oleh Allah masuk surga, dia adalah aku. Subhanallah. Inilah perasaan para sahabat Nabi. Mereka tidak bersandar kepada kabar gembira dari Nabi. Tetapi yang ada dalam mereka semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin takut dari dosa-dosa dan maksiat. Salah seorang sahabat yang lain, sahabat Nabi yang lain, seperti Abu ba Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak semua sahabat kita sebutkan karena waktunya terbatas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriatkan hadis dari Nabi. Yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq melebihi Umar, melebihi Aisyah, melebihi Ali bin Abi Thalib, melebihi Utsman. Meskipun masuk Islamnya sekitar tiga tahun sekian bulan atau empat tahun sebelum wafatnya Nabi. Hal ini dikarenakan Abu Hurairah menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya sejak masuk Islam selalu berdampingan dengan Rasul, bersahabat dengan Nabi, tidak sibuk dengan urusan dagang, tidak sibuk dengan urusan pertanian dan peternakan. Sebab yang kedua Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriatkan hadis karena doa Nabi. Nabi pernah mendoakan Abu Hurairah agar diberi hafalan yang kuat. Ingatan yang kuat setiap kali mendengar Nabi berkata, maka langsung hafal. Ketika Abu Hurairah sakit kritis yang mengantarkan kepada kematian, ia dijenguk oleh sebagian keluarganya, dijenguk oleh kawan-kawan dekatnya, oleh tetangganya. Lalu mereka mendapati Abu Hurairah sedang menangis menangis lagi sakit kritis maka mereka semua bertanya kepada Abu Hurairah wahai Abu Hurairah mengapa engkau menangis bukankah engkau termasuk sahabat Nabi yang paling dekat bukankah engkau telah banyak beribadah bersama Rasul engkau paling sering tidak pernah terlambat sholat berjamaah di belakang Nabi menghadiri majlis-majlis taklim Nabi berdakwah bersama Rasul berjihad bersama Rasul menunaikan haji dan umrah bersama Rasul. Mengapa engkau menangis? Engkau sudah banyak ibadahnya. Apa jawab Abu Hurairah? Aku menangis ini bukan karena takut akan berpisah dengan orang-orang tercinta. Aku menangis juga bukan bukan karena khawatir akan berpisah dengan kehidupan dunia. Tetapi aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri akhirat Sementara bekal amalku sangatlah sedikit. Subhanallah. Subhanallah. Aku takut, aku menangis karena aku yakin akan melakukan perjalanan nan jauh ke negeri akhirat. Sementara bekal amalku sangatlah sedikit. Ini sahabat Nabi. Bagaimana dengan kita yang hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, waktu-waktunya habis untuk berbuat laleh berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, sedikit amal kemudian tenang, merasa tidak takut terhadap azab Allah, seakan-akan semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan yang begitu sedikit sudah pasti diterima oleh Allah. Ini adalah ketertipuan, tertipu oleh syaitan. Semestinya kita merasa khawatir akhir hidup kita dalam keadaan berbuat buruk. Kita khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidak ada satu amal soleh pun yang diterima oleh Allah. Karena ternyata pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan manusia di padang maksyar. dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman di tanah yang sangat luas dan lapang dalam keadaan tidak berpakaian tidak memakai alas kaki laki-laki maupun perempuan masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing tidak peduli dan tidak ingat dengan suami Suami tidak ingat dengan istri. Seorang ayah lupa dengan anaknya. Demikian pula seorang anak lupa dengan ibunya. Masing-masing memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Kemana dia akan dimasukkan oleh Allah? Apakah ia akan menjadi penghuni surga ataukah penghuni neraka? Inilah keadaan manusia di padang mahsyar. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berusaha agar setiap amal soleh yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak pahala, ternyata ketika Allah membagikan kitab catatan amal kepada semua manusia, kita dapati kitab itu kosong dari pahala. Tidak ada satu pun amal soleh yang diterima oleh Allah, terhapus semuanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Allah berfirman Wujuhun yawma idin khashi'ah Amilatun nasibah Tasla naran hamiyah Pada hari itu Kapan pada hari itu? Pada hari kiamat Pada hari dibangkitkan manusia dari dalam kubur dan dikumpulkan di padang masyar terdapat wajah-wajah manusia yang kelihatannya khusyuk, tertunduk di hadapan Allah. Khasyiah. Pada hari itu terdapat wajah-wajah manusia yang kelihatannya khusyuk, tertunduk di hadapan Allah. Amilatun nasibah. Mereka adalah orang-orang yang telah banyak beramal. Amilah, telah banyak beribadah di dunia. Nasibah dan capek. Saking banyaknya sholat, saking banyaknya puasa, saking banyaknya zikir, saking banyaknya kiraatul Quran, saking banyaknya jihad dan ibadah-ibadah yang lain. Capek. Kemana nasib mereka? Bagaimana nasib mereka dan kemana tempat kembali mereka? Allah terangkan, taslana hamiyah Wajah-wajah manusia yang nampak khusyuk tertunduk di hadapan Allah telah banyak beribadah dan capek itu mereka semua masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Naudzubillah. Ternyata tidak semua ahli ibadah dijamin pasti masuk surga. Tidak semua ahli ibadah di dunia pasti selamat dari siksa api neraka. Allah oh, terangkan dalam ayat ini terdapat ahli ibadah yang masuk neraka dan bahkan menjadi golongan yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diinterogasi oleh Allah, diadili oleh Allah, lalu dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Mereka ahli ibadah. Oleh karena itu, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan konsep ibadah atau kaedah-kaedah ibadah menurut Al-Quran dan menurut hadis Nabi yang sohe Kaedah yang pertama. Kaedah ibadah yang pertama. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah Pak Ustadz, apa sih Tauqifiyah iya, kok baru denger nih malam ini? Bukannya Pak Taufik Pak? Oh bukan Pak, bukan Pak Taufik. Tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya ibadah itu harus berdasarkan wahyu. Tauqifiyah artinya berdasarkan wahyu Al-Quran maupun wahyu hadis. Ibadah apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan dalil dari ayat Al-Quran maupun berdasarkan dalil dari hadis Nabi, sabda Nabi. Kalau tidak ada ayat Al-Quran atau tidak ada hadis Nabi yang memerintahkan atau mensyariatkan amal ibadah tersebut, maka kita jangan mengamalkannya. Tidak boleh melaksanakannya, walaupun niatnya baik, Walaupun tujuannya ingin mendapat pahala dan ridho Allah. Loh, masa orang beribadah nggak boleh? Iya nggak boleh. Kalau tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada perintah dari Nabi. Karena ibadah itu tadi kaidahnya harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berada di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, apakah di sana ada perintah haji? Apakah ada istilah lempar jumroh? Apakah ada wukuf di padang Arafah selama 13 tahun? Enggak ada. Loh, Nabi 13 tahun enggak pernah wukuf di Arafah, enggak menunaikan haji, enggak lempar jumroh, enggak mabit di Mina, enggak mabit di Musdalifah. Kenapa? Karena belum disyariatkan oleh Allah, Allah belum menyuruh. Selama 13 tahun di kota Mekah tidak pernah terdengar kumandang adzan sholat. Loh, berarti kok malas-malasan ya Nabi dan para sahabat? Enggak, enggak males. Nabi dan para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah tidak mengumandangkan adzan sholat karena adzan sholat belum disyariatkan, belum diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi pun beribadah sesuai petunjuk Allah nunggu perintah dari Allah. Kalau Allah katakan laksanakan ibadah ini, Nabi langsung melaksanakan. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada para istri, mengajarkan kepada para sahabatnya yang telah beriman. Baru mereka mengamalkannya. Kalau belum ada syariat, belum ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang mensyariatkan suatu ibadah, maka Nabi tidak mengerjakannya. Jadi, kalau ada ibadah atau ritual apapun yang sudah membudaya, kemudian kita tanyakan apa dalilnya? Dalilnya pendapat Pak Ustad, dalilnya pendapat Pak Kiai. Ah, ini itu sudah menyelisihi kaidah ibadah. Pak Ustad, Pak Kiai bukan pembuat syariat. Pak Ustadz, Pak Kiai sama seperti kita, hamba Allah yang wajib taat dan tunduk kepada Allah dan wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Pak Ustaz, jangan Pak Kiai, Nabi saja kalau belum mendapat wahyu dari Allah tidak membuat syariat. Nunggu wahyu dari Allah. Apalagi Pak Ustaz, apalagi Pak Kiai yang tidak maksum. Apa tidak maksum? Tidak terpelihara, tidak terjaga dari dosa dan maksiat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Habib, Syekh, atau apapun namanya, mereka manusia biasa seperti kita. Tidak ada yang menjamin amal solehnya diterima oleh Allah. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, Syekh, tidak ada yang bisa menjamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka mereka tidak berhak untuk menetapkan syariat. Ini keadaan yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun, apakah sholat, apakah puasa, apakah haji dan umroh, atau ibadah yang lain, harus berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi yang sahih. Sebab kalau ada hadis atau riwayat dari Nabi tapi tidak benar, tidak valid, tidak otentik, bahkan palsu, tidak jelas asal usulnya, maka ini bukan sabda Rasul dan bukan wahyu dari Allah. Yang merupakan wahyu dari Allah adalah ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Itu wahyu Allah. Yang lemah, yang palsu, yang batil, yang tidak jelas sumbernya, itu bukan wahyu dari Allah. Maka tidak boleh dipegangi atau dipercaya. Ini baru satu kaedahnya. Nah, kita lanjutkan dengan kaedah yang kedua dalam beribadah kepada Allah. Kaidah yang kedua dalam menjalankan ibadah apapun. Beribadah kepada Allah harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah harus dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Ikhlas itu ialah kita beramal soleh atau mengerjakan kebaikan atau melaksanakan ibadah apapun tujuan dan niat kita adalah murni hanya ingin mendapat apa mendapat apa nih ridho Allah hanya ingin mendapat wajah Allah ingin mendapat pahala dari Allah ingin masuk surga Allah ingin selamat dari siksa neraka itu orang ikhlas Ketika beramal soleh, ketika beribadah, tidak ada sedikit pun niat ingin mencari pujian dari orang. Atau ingin mendapat apa? Harta benda. Ingin mendapat popularitas. Tenar terkenal dengan ahli ibadah. Tidak ada niat ingin mendapat jabatan dan kedudukan di tengah masyarakat. Itulah orang yang ikhlas. Jadi betul-betul Solatnya dikerjakan dengan niat ingin mendekati diri kepada Allah dan ingin mendapat ridha Allah. Ketika dia puasa, ketika dia membaca Al-Quran, ketika ia berzikir, ketika ia bersedekah, ketika dia haji dan umroh, ketika dia membantu orang lain dengan tenaga, murni hanya mengharap ridho Allah. Mengharap pahala dari Allah, tidak peduli dengan pujian orang, bahkan tidak butuh. Orang itu suka atau tidak suka, ya, membenci atau memuji, yang penting Allah ridho dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Itulah orang ikhlas. Mengapa harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Sebab Allah tidak menerima ibadah apapun yang dikerjakan dengan niat tidak ikhlas. Allah akan menolak amal soleh apapun yang dikerjakan oleh manusia yang niatnya tercampur dengan kemusyrikan. Dengan ria, pamer, ingin dapat pujian, ingin mendapat kedudukan, ingin mendapat ketenaran atau popularitas. Nah, Allah akan menolaknya. Makanya dalam hadis kudus, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajuhu sesungguhnya Allah ini kata Rasul Allah tidak akan menerima suatu amalan ibadah apapun kecuali yang dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah dan mengharap wajahnya semata. Baru diterima oleh Allah, murni untuk Allah. Hidup kita, mati kita, solat kita, puasa kita hanya untuk Allah. Ditujukan kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Isti'anah, istighosa kita hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Katakan ya Muhammad Ini perintah Allah kepada nabinya Katakan ya Muhammad Sesungguhnya solatku Sembelihanku Hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja hanya untuk Allah. Rob semesta alam. Pemilik semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan oleh Allah. Dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri hanya kepada Allah. Inilah orang yang ikhlas. Inilah orang yang ikhlas dalam beribadah. Adapun orang-orang yang mengerjakan sholat, mengerjakan jihad, mengerjakan baca Quran, menimba ilmu, berdakwah, bersedekah. Kalau niatnya tidak ikhlas, hanya ingin mendapat nama terkenal, populer dengan ibadahnya, ingin mendapat pujian, ingin mendapat harta benda, maka ketahuilah Allah akan menolak amal ibadahnya dan dia menjadi golongan yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat dan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana Pak? Lanjut. Gimana ibu-ibu? Lanjut. Iya. Saya ingin membacakan sabda Rasulullah tentang golongan ahli ibadah yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diadili, diinterogasi, lalu dia berdusta dan terbongkar niat jahatnya, akhirnya menjadi orang yang pertama kali dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Nabi bersabda dalam hadis yang cukup panjang, Inna awalan nasi yukdo alaihi yaumal qiyamati rojulun Ustushidah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala mada amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushittu. Qala kadabta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari'un faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ya kita terjemahkan dulu satu potong demi satu potong karena hadisnya cukup panjang. Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan tentang golongan ahli ibadah yang pertama kali diinterogasi oleh Allah. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Siapa apa yang mati syahid itu? Siapa dia? Siapa orang yang mati syahid? Apakah mati karena rebutan warisan? Apa mati karena rebutan calon istri? Hah? Siapa orang mati syahid? Orang yang mati di mana? Di di medan jihad. Untuk apa? Membela agama Allah. Bukan mencari rampasan perang. Bukan mencari tawanan perang. Bukan mencari nama dan popularitas sebagai pahlawan pejuang. Tetapi orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan jihad dalam pertempuran antara pasukan kaum muslimin melawan kaum kafirin. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat orang yang mati syahid. Loh, kok bisa? Bukannya dia lagi membela agama Allah. Bukannya dia sedang memperjuangkan Islam. Bukannya dia sedang memper, membasmi kekufuran dan orang-orang kafir. Kenapa dipanggil pertama kali oleh Allah, diinterogasi oleh Allah? Lihat keterangan selengkapnya. Fa'utiyabihi farrafauniyamau. Lalu orang yang mati syahid tersebut dihadapkan kepada Allah. Didatangkan kepada Allah. Satu persatu yang mati syahid. Lalu Allah memperlihatkan kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut segala kenikmatan yang pernah didapatkannya semasa hidup di dunia. Nikmat sehat, nikmat harta benda, nikmat keturunan, nikmat tempat tinggal, nikmat kendaraan, nikmat jabatan. Nikmat ya memiliki pengikut yang banyak dan lain sebagainya. Diperlihatkan semuanya oleh Allah. Maka hamba itu mengakui, iya benar semua nikmat ini telah aku dapatkan dan telah aku rasakan. Lalu Allah bertanya kepada hamba tersebut, Mada amil tafiha? Untuk apa kau gunakan nikmatku itu di dunia? Untuk apa? Hah? Dijawab oleh hamba, Qataltu tufika hatta ustus itu. Ya Allah, aku menggunakan semua nikmat ini untuk berjuang, berperang di jalanmu sampai aku mati syahid demi mengharap ridhamu saja. Fika di jalanmu, di jalan yang Allah ridhoi. Lihat, dia mengaku apa? Jihadnya ikhlas. Mengaku hanya mengharap ridha Allah. Tetapi pada hari kiamat tidak ada yang bisa berdusta dan berbohong di hadapan Allah. Semuanya akan terungkap. Allah tidak berdu Allah tidak bisa ditipu. Maka Allah mengatakan kepada hamba tersebut, Kadabta, engkau dusta. Kamu ini bohong. Ternyata kebongkar. Dia menipu Allah. Ya, dengan lisannya, tapi yang ada dalam hati Allah tahu. Niatnya bukan karena mencari ridha Allah. Niat, niatnya bukan ingin membela agama Allah, tetapi ternyata kata Allah, "Walakinnaka qatalta liuqal jari." Sebenarnya engkau ini waktu berjihad supaya dikatakan oleh manusia, oleh masyarakat sebagai seorang pahlawan pemberani. Itu tujuanmu. Semangat berjihad, semangat bertempur melawan kaum kafirin supaya dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pejuang, pahlawan pemberani. Faqad dan itu sudah diucapkan oleh masyarakat. Semua orang mengenalmu, mengenangmu sebagai pahlawan, pemberani. Waktu kamu masih hidup ataupun setelah kamu meninggal dunia, engkau dikenal sebagai apa? Pahlawan dan pejuang pemberani. Itu yang kau dapatkan. Dan hanya sebatas itu yang ia nikmati karena Nabi mengatakan wa inna malikul limriin manawa. Setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Niatnya dengan jihad, dengan ibadah jihad, ingin mendapat popularitas dan pujian, maka itu yang dia dapatkan. Tetapi apakah ibadah jihadnya bermanfaat? Bisa memasukkan ke dalam surga Allah dan membebaskan dari siksa api neraka? Tidak. Karena Allah menolaknya. Allah tidak butuh dengan ibadah jihadnya yang begitu mulia maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk fa bihi fasuhiba ala wajhi hatta Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret hamba tersebut yang mati di medan jihad dalam keadaan tersungkur di atas perut dan wajahnya. Kakinya ditarik, wajahnya tersungkur sehingga perut dan wajahnya ya terseret. Ini kondisi orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, dalam berjihad. Ditarik oleh malaikat, kemudian dilontarkan ke dalam neraka. Mungkin kalau Nabi tidak mengabarkan dengan berita ini, betapa banyak kaum muslimin yang tertipu. Setiap orang yang berjihad pasti masuk surga. Setiap ada orang yang gugur di medan jihad pasti mendapat mati syahid. Belum tentu. Karena apa? Karena yang membedakan dan menentukan orang itu mati syahid berhak masuk surga atau selamat dari api neraka tergantung niatnya yang ada dalam hati. Dan yang namanya niat tidak bisa diketahui oleh mata manusia. Kita nggak bisa melihat ya bapak yang ada di samping kita lagi sholat. Oh ikhlas apa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa menghukumi, nggak bisa menilai. Ada dua orang baca Quran, bisa saja yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Karena yang satu niatnya ikhlas karena Allah, yang satu pamer, ingin didengar bacaan suara merdunya. Nah, padahal sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama sholat maghrib tiga rakaat di satu masjid. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang diberi pahala, ada yang tidak diberi pahala karena niatnya tidak ikhlas. Jadi demikian pula dengan orang yang mati syahid, apa gugur di medan jihad, Makanya kita tidak boleh memastikan orang itu masuk surga. Dipastikan pasti masuk surga. Kenapa? Dia matinya di medan jihad. Pasti masuk surga. Pasti dia masuk surga. Kenapa? Dia matinya dalam keadaan sujud. Nggak boleh memastikan. Karena yang tahu niat dalam hati seorang hamba hanyalah Allah. Lalu bagaimana Ustaz? Yang boleh adalah kita berbaik sangka, berhusnudon, dan berharap agar Allah menerima amal ibadahnya agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu yang boleh. Tapi kalau pasti termasuk penghuni surga, nggak boleh. Kecuali jika ada kabar yang datang dari Allah dan Rasul. Seperti nabi, para nabi dan Rasul. Itu pasti, karena Allah yang mengabarkan. Kemudian para sahabat yang mendapat kabar gembira dari nabi, itu pasti disebut namanya oleh nabi. Adapun kita yang tidak ada keterangan pasti dari Allah dan Rasul, tidak boleh memastikan masuk surga. Ya, karena akhir hidup seseorang itu yang tahu hanyalah Allah apakah akhir hidupnya baik atau buruk. Contoh, di zaman Rasul pernah terjadi jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad melawan kaum musyrikin. Sedang terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, tiba-tiba ada seorang lelaki bertopeng. Dia maju dengan gagah berani menerjang pasukan musyrikin. Siapapun yang menghadangnya pasti ditebas dengan pedangnya. Tidak ada yang bisa menghentikan laju kudanya. Dia bertopeng. Semua para sahabat yang hadir berjihad bersama Rasul merasa kagum dengan orang tersebut. Saking beraninya menerjang pasukan musyrikin. sampai saya mereka bertanya, siapa laki-laki itu? Siapakah dia? Subhanallah betapa hebat keberaniannya ketika para sahabat sedang asik membicarakan ya keberanian laki-laki tersebut, merasa kagum dengan orang tersebut. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Huwa min ahli nar." Dia adalah calon penghuni api neraka. Loh, kok bisa? Ya, ketika para sahabat lagi pada heran, pada kagum dengan keberanian laki-laki bertopeng tersebut yang sedang menumpas habis orang-orang musyrik, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Dia calon penghuni neraka." Ya kan antara perbuatan yang nampak dengan akhir hidup dan tempat kembali akhirat, Nabi mengatakan dia calon penghuni neraka. Maka para sahabat yang mendengar berita dari Nabi tidak mengingkari Nabi, tidak protes. Karena tahu bahwa mereka ya yakin apapun yang diucapkan Rasul adalah wahyu dari Allah. Nabi tidak ngawur, Nabi tidak ngelindur. Ngelindur itu ngigo. Kalau bicara, enggak ngelindur, enggak, enggak apa? Enggak ngada-ngada. ada ngada ada kalau ngomong pasti berdasarkan wahyu. Makanya ada sebagian sahabat yang membuntuti laki-laki bertopeng tersebut. Dibuntuti. Ketika dibuntuti ternyata laki-laki bertopeng ini berada di tengah-tengah pasukan kaum kafirin dan musyrikin. Dia dengan gagah berani menebas habis musuh-musuhnya, tapi di waktu yang bersamaan dia juga terkena tusukan tombak, terkena anak panah, terkena sayatan pedang, Akhirnya dia pun penuh dengan luka-luka dan berlumuran darah. Dia merasa kesakitan, dia tidak tahan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menancapkan pedangnya sendiri ke dalam tubuhnya. Tak! mati dia. Kata para sahabat yang membututi, oh sungguh benar apa yang disabdakan Rasul. Dia matinya bunuh diri. Bukan dibunuh oleh musuh. Bukan dipenggal oleh kaum musyrikin dan kafir. Dia yang bunuh diri. Maka kembali sebagian sahabat menemui Rasul sungguh benar apa yang kau sabdakan Rasul. Dia matinya bunuh diri. Coba kalau nggak dibuntutin. Coba kalau Rasul tidak memberitahu. Mungkin mengatakan dia mati syahid. Ya kan? Nah, makanya tidak ada yang tahu akan hidup seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan hal ini karena diberitahu oleh Allah bahwa dia akan akhir hidupnya akan bunuh diri. Dan dari kisah laki-laki bertopeng ini juga kita bisa mengambil pelajaran haramnya melakukan bunuh diri. Bunuh diri hukumnya dosa besar. Bunuh diri hukumnya dosa besar termasuk dalam medan jihad. Makanya para pelaku membunuh diri ini telah menyimpang dari ajaran Islam. Walaupun niatnya jihad, masukin bom di bawah rompi, masuk ke masjid, <laughs> kemudian meledakkan diri. Apa tujuannya? Jihad, membela agama. Agama yang mana yang dibela? Ini laki-laki bertopeng jelas-jelas yang dimusuhi adalah kaum musyrikin, sedang berhadapan dengan Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan, dia masuk neraka gara-gara apa? Bunuh diri dengan pedang. Lah bagaimana dengan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri yang dibunuh kaum muslimin? Atau yang dibunuh kaum kafirin yang melakukan perjanjian damai dengan pemerintah muslim? Orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam dan muslim secara terang-terangan. Tentu ini melanggar ketentuan agama Islam. Agama Islam agama yang rahmah. Ya, kalaupun berjihad pada tempatnya, pada waktu yang disyaratkan oleh Allah, bukan di negeri yang damai. Ya, Islam bukan agama yang kejam. Islam bukan agama pengkhianat. Ya. Jadi pembunuh diri di negeri Islam, di negeri yang mayoritas penduduk muslimin bukanlah jihad dan tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya tidak boleh kita memastikan akhir hidup seseorang dengan ya husnul khotimah atau sul khotimah atau tidak boleh memastikan seseorang menjadi penghuni surga atau neraka kecuali bagi orang-orang yang sudah ada berita pasti dari Allah dan Rasul. Yang boleh bagi kita adalah berharap dan berdoa kepada Allah agar dia diterima amal solehnya oleh Allah, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, agar Allah melindungi dari siksa kubur, agar Allah melindungi dari siksa neraka, agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini yang boleh bagi kita. Perbaik sangka kepada sesama muslim. Ketika masih hidup atau sudah mati. Kemudian masih ada lanjutan dari kisah Rasul. Tapi gimana ini? lanjut dengan kisah Nabi atau lanjut dengan kaidah-kaidah ibadah? Pak. Ada dulu atau gimana nih? Lanjut ya, enggak mengganggu ya. Lanjut. Baik. Karena kita harus apa? Mengiyasan ya. Nah, insya Allah waktu isya soal waktunya panjang. Tapi saya tidak ingin juga membuat yo ya, bapak-bapak ibu ngantuk-ngantuk saya ngomong sendiri. <laughs> nggak ada yang dengerin. Ya, berusaha ya sedikit tapi dipahami itu lebih baik daripada panjang lebar tapi ngantuk semua bukan gak dipahami ngantuk semua saking kepanjangannya ya mudah-mudahan gak ada yang ngantuk ya ibu-ibu juga kita lanjut dengan kisah Rasul kata Nabi kemudian ahli ibadah yang berikutnya Allah memanggil golongan ahli ibadah yang rajin membaca Al-Quran dan rajin berdakwah berceramah yang mubalek para ustadz. Ternyata tidak semua mubalik selamat dari siksa api neraka. Tidak semua ahli kiraatul Quran selamat dari siksa api neraka. Dipanggil oleh Allah. Lalu sama diperlihatkan oleh Allah berbagai nikmat yang pernah didapat di dunia. Masing-masing hamba mengakui ia benar, ini semua telah kami dapatkan dan sudah kami nikmati. Lalu Allah bertanya kepada ahli ibadah, ibadah kiraatul Quran, ahli dakwah, apa yang telah kau gunakan dengan nikmatku ini? Masing-masing menjawab, Ya Allah, aku menggunakan semua nikmat ini untuk membaca Al-Quran demi mengharap wajah dan ridhomu saja. Yang aku ikhlas. Yang satu lagi mengatakan, Ya Allah, aku menggunakan nikmat ini untuk menimba ilmu agama, mempelajari agamamu, dan mendakwahkannya kepada manusia demi mengharap ridhomu saja. Kabeh ngaku ikhlas. Ya, semuanya bilang ikhlas kepada Allah. Tetapi Allah tidak bisa dibohongi karena Allah memiliki sifat apa? Alimum bidatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi di dada manusia. Tidak bisa dibohongi. Kita berniat jahat, Allah sudah tahu. Walaupun belum diucapkan, walaupun belum dilaksanakan. Apalagi sudah dilaksanakan, sudah jelas nampak. Kata Allah, kadabta engkau dibohong, Kamu dusta, Sebenarnya kamu ini rajin baca Al-Quran supaya dikenal oleh masyarakat sebagai kori apa kori orang yang bacaannya merdu, indah, bagus, masuk Allah murotalnya hebat menangan dalam MTQ atau apa musabakoh tilawatul Quran itu yang didapatkan. Kamu juga bohong. Kamu ini rajin berceramah, rajin khutbah, keliling ke sana kemari supaya dikatakan oleh masyarakat sebagai seorang yang ilmunya banyak, alim ulama. Itu kan yang kamu inginkan? fakot kil kata Allah, semua yang engkau niatkan sudah engkau dapatkan. Orang-orang mengenangmu sebagai hari dan sebagai alim ulama. Tapi Allah tidak butuh dengan dakwahnya. Allah tidak butuh dengan ibadah qiraatul Qur'annya. Makanya setelah itu nasibnya bagaimana? Allah menyuruh para malaikat untuk menyeret hamba tersebut dalam keadaan tersungkur di atas perut dan di atas wajahnya. Ditarik oleh malaikat. Dengan bengis, dengan kejam. Malaikat-malaikat yang tidak mengenal kasih sayang. Ya, Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Hei orang-orang yang beriman Jagalah dirimu Dan jagalah keluargamu Dari siksa api neraka Yang mana api neraka itu bahan bakarnya Manusia dan bebatuan Kata para ulama tafsir bebatuan dari berhala-berhala yang dulu disembah oleh manusia. Jadi bahan bakar neraka. Di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang gila, yang kejam, sidat, keras, bengis. Gak mengenal lemah lembut. Tidak mengenal saya. Memang karena tugasnya di dalam api neraka untuk mengazab, untuk menyiksa. Masa ada malaikat, mesake, kasihan, ojo disiksa, orang enek. Ya, nggak ada malaikat yang lembut di neraka, nggak ada. Allah yang memberitahu di neraka itu adanya malaikat-malaikat yang kejam bengis untuk mengazab para pendurhaka kepada Allah. Orang-orang suka menentang dan maksiat pada Allah. Diazab oleh malaikat-malaikat yang kasar, kejam dan bengis. Malaikat-malaikat tersebut manut kepada Allah, taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Diseret ya hamba tersebut, ahli ibadah yang mulia tersebut, ibadah dakwah, ibadah qiraatul Quran, ibadah jihad, kemudian dilontarkan ke dalam api neraka. Oh. nggak semua Pak ustad jadi tapi kita berharap semoga jadi Pak ustad yang masih surga. Semoga menjadi Pak guru apa mubalik, penceramah, dai yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian, atau mendapat popularitas dan lain sebagainya. Kita memohon pada Allah niat yang ikhlas, kapanpun dan dimanapun, sampai akhir hayat. Kemudian dipanggil lagi ahli ibadah yang rajin sedekah, kata Nabi. Rajin infak, rajin zakat. Dipanggil, dihadapkan kepada Allah, diinterogasi. Sebelum diinterogasi oleh Allah, diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ya, orang ini waktu di dunia sudah mendapat berbagai harta benda yang ada di muka bumi. Semua sudah Allah berikan kepadanya. Ya, harta berupa uang, berupa perhiasan, berupa emas, kendaraan, tanah, tempat tinggal. Mungkin pesawat dia punya. Wassallahu alaihi wa atau min asnafil mal. Ini yang dipanggil oleh Allah. Lalu diperlihatkan berbagai nikmat. Si hamba mengakui benar ini semua sudah kami dapatkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Mada amilta fiha?" Untuk apa kau gunakan nikmat itu? Dijawab oleh hamba, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayun fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada satu jalan apapun yang mana engkau mencintai agar aku berinfak di dalamnya, melainkan aku ikut andil bersedekah. Ikut andil berinfak di dalamnya demi mengharap ridhamu saja. Ngaku sedekah dan infaknya ikhlas. Mencoba menipu Allah. Tapi jangan coba-coba Allah bongkar itu kedustaannya di depan para makhluk, di depan semua manusia. Kadzabta, engkau dusta. Engkau ini bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawad. Sebenarnya engkau ini waktu di dunia rajin sedekah, rajin infak supaya dikenal oleh masyarakat sebagai apa? Jawad der apa nih? Dermawan, muhsinin yang suka membantu, suka memberi. Fakot kil dan itu sudah diucapkan oleh masyarakat. Orang-orang mengenalmu sebagai orang yang dermawan, betul. Pak dermawan namanya. Sifatnya dermawan. Ya bukan Pak dermawan, ini bukan nama orang, sifat. Tetapi Allah tidak butuh dengan ibadah sedekahnya. Allah tidak butuh dengan ibadah infaknya. Lalu Allah pun menyuruh malaikat-malaikat yang keras, yang kejam, yang bengis, yang kasar menyeretnya dalam keadaan tersungkur di atas wajah dan perutnya lalu dilontarkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ini akibat orang yang ibadah kepada Allah namun niatnya tidak ikhlas. Kaidah yang ketiga. Kaidah dalam beribadah. Ibadah itu wajib dikerjakan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang ketiga. Ibadah apapun yang kita kerjakan wajib mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti petunjuk Pak Ustadz. Bukan mengikuti petunjuk Pak Kiai. Bukan mengikuti tuntunan Pak Syekh, Pak Habib. Atau Pak siapapun. Tetapi ibadah apapun, sholat, puasa, dikir, haji, umroh, jihad, dakwah, ya tahajud semuanya harus mengikuti petunjuk Nabi. Solawat mengikuti petunjuk Nabi. Di mana kita tahu ini petunjuk Nabi atau bukan? Ada dalam ayat Al-Quran, ada pula dalam sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah petunjuk Nabi. Mengapa kita harus mengikuti petunjuk Nabi dalam beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memerintahkan dan mewajibkan kita beribadah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu." Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kalian wahai umat Islam, terimalah dan laksanakanlah, ikutilah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkanlah. Walaupun ya hawa nafsu kita sudah senang. Hawa nafsu kita sudah hobi mengerjakannya. Kalau itu dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya setiap muslim dan muslimah mengikuti tuntunan siapa? nak Rasulullah, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ngaku saya cinta Rasul, saya cinta Nabi Muhammad, saya ingin masuk surga dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, tapi ibadah tidak sesuai dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Sholatnya nggak sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad. Puasanya, dikirnya, solawatnya tidak sesuai dengan solawat dan dikirnya Nabi Muhammad. Ini percuma, nggak nyambung, nggak konek. Syarat ingin masuk surga, kata Nabi, syarat ingin masuk surga dan berkumpul bersama Nabi, manut dan taat kepada tuntunan Nabi Muhammad. Orang yang ingin masuk surga tapi tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, dia akan tersesat, kesasar bahasa Jawanya. Dia tidak akan sampai ke dalam surga tapi akan terjerumus ke dalam neraka. Karena jalan ingin masuk surga hanya satu jalan, ya. Jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga hanya satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh siapa? Oleh siapa? oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalan selain Nabi Muhammad itu jalan-jalan yang berbelok, jalan yang menyimpang dan tersesat dan berujung ke dalam api neraka. Makanya kalau ada orang muslim atau muslim mengaku cinta Rasul, ingin masuk surga bersama Rasul, tapi ibadahnya nggak pernah mengikuti petunjuk Nabi, maka ini sama seperti kata penyair Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi kata ahli hikmah atau penyair dari Arab mengatakan engkau mengharapkan keselamatan pengen selamat tapi tidak mengikuti jalan keselamatan tidak meniti jalan keselamatan percuma sia-sia kenapa kata ya ahli hikmah inna safinata la tajri alal yabasi karena kapal itu tidak berlayar di daratan. Di mana berlayarnya kapal? Di danau, di laut, di sungai, ya kan? Kalau ada kapal berlayar di daratan itu bukan kapal, kasih roda itu waktu diseret. Jadi begitu. Kalau ingin masuk surga dan dikumpul bersama Nabi Muhammad, syaratnya satu, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuntunan dan ajaran siapapun yang menyelisih Nabi Muhammad, apakah itu yang ustadz kita, kiai kita, maka kita tan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita meninggalkannya. Kenapa? Nabi Muhammad lebih kita agungkan daripada ustadz kita. Nabi Muhammad lebih kita cintai daripada kiai kita. Karena ustadz kita, guru kita kiai kita wajib taat dan tunduk kepada ajarannya Nabi Muhammad. Nggak boleh bikin jalan sendiri atau cara sendiri. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa ali amruna huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amal ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada petunjuknya dari ajaran agama kami, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah percuma. Kasihan dia ya merasa lagi ngumpulin pahala, sedang mengumpulkan bekal ternyata pada kiamat termasuk golongan yang bangkrut, pailit. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 102 dan 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Katakan hai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Masa ada orang beramal rugi? Iya ada. Yang rugi tidak hanya pedagang, yang rugi tidak hanya pengusaha, yang rugi juga ahli ibadah. Maukah kami kabarkan, hei Muhammad, katakan kepada umatmu, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang amal ibadahnya merugi? Siapa mereka? Allah sebutkan, yaitu orang-orang yang amalan mereka, usaha mereka di dunia, dolla, tersesat, keliru, karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang amal usahanya, amal ibadahnya keliru, tersesat. Sedangkan mereka sendiri mengira dan menyangka sedang berbuat baik. Waduh, ini ya tertipu yang luar biasa dan gelonya minta ampun. Gelo, eh, apa sih Nyeselnya minta ampun. Ya, sudah mengira bakalan panen pahala, ternyata apa ketika Allah membagikan kitab catatan amal dia dapati kosong. Lah ini kecele ya bahasa Jawanya. Merasa akan panen pahala ternyata nggak punya pahala. Gagal panen pahala. Inilah orang yang rugi. Karena apa? Ibadahnya, tata caranya tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah menyuruh kita untuk senantiasa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad dalam urusan agama. Masalah akidah atau keyakinan, wajib kita berakidah dan berkeyakinan sebagaimana akidah dan keyakinan Nabi tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur dan nikmat kubur, tentang kehidupan dunia dan akhirat, tentang hal dan haram. Dalam masalah ibadah, kita wajib beribadah sebagaimana ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah, hubungan dengan sesama makhluk, dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, murid dengan guru, guru dengan murid, suami dengan istri, istri dengan suami, maka wajib mengikuti muamalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, adab kita berusaha mengikuti akhlak dan adab Nabi Muhammad. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi tidak ada panutan yang paling baik, yang paling sempurna bagi kita umat Islam kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyuruh kita agar sholatnya seperti sholat beliau. Dalam hadis beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam masalah manasik haji dan umroh, Nabi juga menyuruh kita umat Islam untuk mengikuti manasik haji dan umrohnya beliau. Bukan terserah masing-masing. Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." hendaklah kalian mengambil contoh manasik haji kalian atau manasik umroh kalian dari tuntunanku. Subhanallah. Ya, jadi inilah syarat dan sebab masuk surga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dalam beribadah kepada Allah. Kaidah yang keempat atau yang terakhir untuk malam hari ini, ya saya kira cukup dengan empat kaidah, ya kita ringkas secara ya apa namanya secara garis besar saja. Kaidah yang keempat dalam diantara kaidah ibadah dalam menjalankan ibadah tidak boleh berhenti sampai datang kepada kita kematian. Maksudnya apa? Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, selagi nyawa masih ada dalam jasad kita, selagi kita masih hidup di muka bumi, di alam dunia ini, wajib menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak boleh istirahat, tidak boleh berhenti, apalagi cuti satu bulan. Masa cuti? Ya, liburan kantor, akhirnya libur ke masjid. <laughs> ada ini. Ya, mau jalan-jalan dulu Ustaz, refreshing sama keluarga. Sholat nanti aja di jamak takdim katanya atau jamak takhir pulang dari liburan. nggak ada. Kewajiban ibadah itu terus berlangsung dan berlanjut selama nyawa ada di tubuh kita. Selagi Allah belum mencabut nyawa kita. Apakah dia orang tua atau anak muda? Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Apakah dia pejabat atau rakyat biasa? Apakah dia orang sehat atau orang sakit selagi masih hidup walaupun tidak bisa jalan walaupun hanya ketip-ketip matanya kalau masih ada nyawa wajib beribadah kepada Allah. Nggak ada alasan, Ustaz, saya nggak bisa takbir dengan tangan, saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa duduk. Ya sudah rebahan, sholat. Nggak bisa takbir, ya sudah matanya saja dikedipin. Nggak bisa kedip Ustaz melek terus, ya sudah sholat saja dengannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Gak ada istilah istirahat atau cuti ibadah. Karena syariat Allah turunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul, melalui kitab sucinya untuk memberikan kemudahan. Tidak ada satupun syariat Islam yang memperberat umatnya. Tidak ada. Justru Umar sendiri yang memperberat. Semua syariat yang Allah turunkan untuk memberikan kemudahan bagi umatnya. Memberikan kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita butuh kepada ibadah kepada Allah. Ya, ini camkan, kita pahami. Allah tidak butuh dengan ibadahnya kita semua. Kalaupun kita semua nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa, nggak ada yang baca Quran, masjid sepi rumah Allah nggak ada yang ngunjungin, apakah Allah rugi? Enggak, enggak rugi. Enggak rugi, enggak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Ya, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita yang mencelakai diri kita sendiri. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita butuh kepada ibadah. Karena ini yang akan menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Akan membuat kita bebas dari api neraka, selamat dari siksa kubur, dan masuk surga. Jadi sekali lagi bahwa Kewajiban beribadah kepada Allah terus berlangsung selama kita masih hidup di dunia dan selagi nyawa belum, selagi kematian belum menjemput kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102 Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi berusaha untuk istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Jangan sampai malaikat maut menjemput kita untuk mencabut nyawa, ternyata iman sudah lepas, Islam sudah batal. Naudzubillah, semua naudzubillah. Umur ya 70 tahun, 80 tahun, ternyata tinggal 5 menit mati, dia berbuat kesyirikan kepada Allah, dia berbuat kekufuran kepada Allah. Inilah orang yang mendapat su'ul khotimah. Dan memang ada orang-orang yang demikian. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis yang dikenal dengan hadis as-sadiqul masduq, di bagian akhir hadis Nabi bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalubi bi amali ahli nari fayadkhuluha." sungguh akan ada seseorang sungguh akan ada seseorang yang mana hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin dikir. Ini adalah amalan-amalan penghuni surga. Sehingga jarak dia dengan surga sebentar lagi. Dia tinggal satu hasta. Maksudnya sebentar lagi mati. Maka ia pun kedahuluan oleh catatan takdir Allah. Terdahului oleh catatan takdir Allah. Fayamalu bi amali ahli neraka. Lalu dia pun ternyata berbelok di akhir hidupnya dengan mengerjakan amalan penghuni neraka menyimpang. Maka dia mati di atas maksiat tersebut, di atas penyimpangan tersebut, lalu dia menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Apakah Allah zalim? Apakah Allah zalim kepada hamba yang sekian puluh tahun dia beribadah kepada Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, ternyata tinggal lima menit, sepuluh menit, dia pun menyimpang, kemudian masuk neraka. Apakah Allah zalim? Tidak sama sekali. Jangan sekali-kali kita menuduh Allah berbuat zalim kepada hamba. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba pun. Karena sifat zalim hukumnya haram bagi Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan Tuhanmu Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Wa dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba. Di dalam hadis kudsi, hadis kudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Allah berfirman, "Ya ibadi, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadalamu. Wahai hamba-hambaku. Allah memanggil para hambanya. Kita semua dipanggil oleh Allah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Jadi Allah nggak mungkin berbuat zalim. Nggak mungkin Allah zalim kepada iblis. Nggak mungkin Allah zalim kepada Fir'aun. Tidak mungkin Allah zalim kepada Abu Lahab. Allah zalim kepada Abu Jahal. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena perbuatan zalim hukumnya haram bagi Allah. Dan kata Allah, aku juga telah mengharamkan perbuatan zalim itu dikerjakan di antara kalian. Maka dari itu janganlah kalian saling berbuat zalim. Lihat. Jadi mengapa orang ini yang sekian puluh tahun beribadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zikir, kok menjelang akhir hidupnya dia berbuat berbuat dosa, menyimpang, tersesat, bahkan murtad, kemudian menjadi penghuni neraka. Kata para ulama, mengapa akhir hidupnya dia bermaksiat? Mengapa akhir hidupnya dia berbelok, murtad, atau berbuat kesyirikan kepada Allah? Karena selama dia beribadah kepada Allah, niatnya tidak ikhlas. Akhirnya ya Allah menjerumuskan dan menampakkan hakikat ya dari amal ibadahnya selama ini tidak pernah ikhlas kepada Allah. Orang-orang tertipu, masyarakat memandang dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli dakwah, ahli jihad, ahli sedekah, ahli dikir. Itu pandangan manusia yang hanya sesuai dengan kasat mata saja. Ya kan? Tapi Allah tahu, selama ini nggak pernah ibadahnya murni untuk Allah. Selalu pamer, selalu ria. Maka ditampakkan oleh Allah di akhir hidupnya, dia berbelok, tersesat, menyimpang. Itu hukuman dari Allah. Makanya dia menjadi penghuni neraka. Adapun orang yang istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh dengan niat ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah Allah pun akan menjadikan dia mengakhiri hidupnya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan kabar gembira kepada umat Islam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua dengan jaminan pasti masuk surga. Siapapun yang termasuk umatnya Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga. Senang atau tidak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur atau tidak? Wajib senang, wajib bersyukur. Menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi umat Islam sejak lahir sampai sekarang sampai tua dan berusaha untuk sampai mati dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak murtad dengan iming-iming apapun. Iming-iming harta, iming-iming jabatan, iming-iming calon istri yang ketiga, keempat. Nggak butuh. Sing penting Islam. Iman sampai mati. Hah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiket untuk masuk surga, tiket untuk selamat abin neraka mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Makanya Nabi memberikan jaminan pasti dan kabar gembira bahwa umatnya semuanya masuk surga. Dalam hadis Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata." Semua umatku, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad pasti akan masuk surga. Masuk al-jannah. Ya. Pasti akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Tidak ada beban ibadah dalam surga. Tidak ada beban sholat sebagaimana di dunia. Tidak ada istilah beban puasa sebagaimana di dunia. Enggak ada. Tidak ada ya zikir untuk apa namanya sebagai beban. Yang ada memang nafasnya ahlul jannah zikrullah azza wajah. Tapi beban sholat, beban puasa, ya, beban e, mencari nafkah sudah tidak ada lagi. Istirahat dan menikmati setiap nikmat yang Allah siapkan untuk para penghuninya. Semua umatku pasti masuk surga. Umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ilaman aba. Ternyata Nabi nggak berhenti di situ. Ada lanjutan hadisnya. Kecuali orang-orang yang menolak masuk surga. Loh, apa enek sang masuk apa menolak masuk surga? Ya, apa ada orang yang ya dengan sombong tidak butuh masuk surga Allah apa ada orang seorang manusia yang merasa kebal dengan kobaran api neraka yang sangat panas ya 70 kali lipat dibanding panasnya api yang ada di dunia. Ya, api yang ada di dunia ini hanya tujuh puluh dari api neraka. Apa ada manusia yang berani masuk neraka sehingga dia berani menolak masuk surga? Tentu tidak ada. Tapi ternyata kata Nabi ada. Ada dari umatnya yang menolak masuk surga. Makanya Nabi mengatakan, ilaman aba. Semua umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggan atau menolaknya. Kaget para sahabat yang mendengar sabda ini. kaget Kagetnya minta ampun. Loh, siapa yang sombong sekali yang menolak masuk surga? Kita semua ibadah ingin masuk surga, oh tiba-tiba ada orang yang menolak masuk surga. Makanya saat itu juga para sahabat segera bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga itu? Siapa dia? Kemaki banget ini orang, ya. Sombong amat ini orang. Siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Nabi pun menerangkan kepada kita semua, kepada para sahabat, kepada umat Islam. Man ato'ani dakhalal jannah Waman asoni asani faqad aba. Nabi tidak menyebut nama orang ya yang menolak masuk surga. Nabi juga tidak menyebut kelompok atau jamaah. Tapi yang disebut oleh Rasul apa? Sifatnya. Ciri dan kriteria orang yang menolak masuk surga siapa dia? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannata." Siapa saja dari umatku yang selalu taat kepadaku, ani taat terhadap Nabi Muhammad, mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dakhalal jannata, pasti dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Tetapi barang siapa ya dan barang siapa yang durhaka kepadaku, yang menentang ajaranku, yang menyelisih petunjukku, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis-hadis yang sahih, tapi mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pendapat manusia. Fakot aba, sungguh dia telah menolak masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, sudah tadi. Ikuti ya dan terimalah kabar gembira dari Rasul dengan cara berusaha meniti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan terakhir Bagaimana Ustaz kita tahu petunjuk Nabi dengan sempurna dalam ibadah, petunjuk Nabi dalam akidah, petunjuk Nabi dalam masalah muamalah, interaksi dengan sesama manusia, hablum minan nas. Bagaimana kita mengetahui petunjuk Nabi dalam masalah akhlak dan adab? Caranya rajin belajar agama. Rajin menghadiri majlis taklim, yang dipelajari Al-Quran dengan tafsirnya, dikaji hadis Rasul dengan penjelasannya. Nanti kita tahu, oh cara sholatnya Nabi seperti ini. Oh cara puasa Nabi seperti ini. Oh cara dikir dan salawat Nabi seperti ini. Semua akan diterangkan detail. Karena Nabi Muhammad tidaklah meninggal dunia, melainkan agama Islam telah sempurna syariatnya. Tidak ada satu satupun yang tertinggal. Tidak ada satu syariat Islam pun yang tersembunyi. Semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari apa Pak? Hah? Pada hari ini hari apa? Wah, oh, hari kiamat. <laughs> Hari ini hari apa nih? Hari Jumat. Dan memang hari Jumat Pak, waktu turun itu hari Jumat Pak. Tanggal 9 Dhul Hijjah di Padang Arafah. Ya, Qadarullah wa masya ya, kita ini menyampaikannya di hari Jumat. Tapi kalau Hijriah sudah bukan Jumat lagi, ini Sabtu. <laughs> kalau Masehi masih Jumat. Ya, pada hari ini yakni pada hari Arafah di haji wada, haji terakhirnya Rasul Nabi berapa kali haji? Empat kali apa tiga kali? Hah? Nabi berapa kali menaikkan ibadah haji? Sekali, masa sekali? Tiga kali. Haji apa umroh, Bu? Kan ini haji wada, haji terakhir, haji perusahaan Rasul. Kata para ulama sirah nabawiyah, Nabi menunaikan haji semasa hidupnya satu kali. Itu yang sebenarnya haji wada, pertama dan terakhir. Karena pada tahun berikutnya beliau sudah wafat. Kapan Nabi wafat? Pada hari Senin. Nabi wafat pada hari Senin bulan Robiul Awal tahun 11 Hijriah. Sama seperti hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi eh, Allah berfirman, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Dan aku juga telah mencukupkan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi kewajiban kita sekarang tidak usah menambah-nambahi ajaran Islam, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh juga merubah. Tapi apa? Kewajiban kita bersungguh-sungguh mempelajarinya, membaca Quran, merenungkan maknanya, mentadaburinya, membaca hadis Nabi, mengkaji hukum-hukum dan pelajaran yang terkandung di dalamnya kemudian kita mengamalkannya. Ini kewajiban kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa kita banyak berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas Islam yang benar agar Allah memberikan istiqomah kepada kita memberikan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah di atas Islam yang lurus pemahaman yang benar sampai mati jangan sampai kita berbelok Jangan sampai kita memiliki pemahaman Islam yang menyimpang sehingga kita pun akan tersesat tidak lagi bertemu dan berjumpa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tausiah atau kajian kita pada malam hari ini tentang konsep ibadah dalam syarat Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menuntun kita ke jalan kebenaran. Ilmu yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Ilmu yang akan melindungi kita dari berbagai penyimpangan dan keburukan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwati fillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Kali ini kita akan melanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui tulisan. Pertanyaan yang pertama, kalau ibadah tidak ada perintahnya, kalau ibadah tidak ada perintahnya, maksudnya tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, lalu dikerjakan juga, apakah dapat pahala atau dapat dosa? Kalau ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah tidak ada perintah, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu ditolak oleh Allah tidak diterima oleh Allah dan tidak diberi pahala itu pasti nggak mungkin dapat pahala ya seseorang yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul karena yang akan mendapat pahala mereka orang-orang yang mengerjakan ibadah yang ada perintahnya yang ada syariatnya yang ada petunjuknya dari Al-Quran dan hadis makanya di dalam Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang bukan termasuk dari ajaran agama kami. Maksudnya ibadah tersebut tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada landasan hukumnya dari Al-Quran dan hadis, maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Berarti tidak dapat pahala. Itu pasti. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah dia berdosa? Nah, itu kan. Kalau tidak dapat pahala, pasti nggak dapat pahala. Tapi apakah ketika tidak dapat pahala, terus dia berdosa? Maka dalam hal ini, apakah pelaku ibadah yang tidak ada perintahnya berdosa atau tidak? Harus kita jawab secara detail. Kalau orang tersebut sudah mengetahui bahwa amalan yang dia kerjakan tidak ada perintahnya, tetapi tetap keras kepala, ingin mengamalkannya karena ingin diikuti oleh orang banyak, demi mendapat pujian dari masyarakat, ingin mendapat kepentingan dunia, tetapi dia tahu ini tidak ada tuntunannya, maka dia berdosa. Dia berdosa karena bersengaja melanggar larangan Allah dan larangan Rasulullah. Sedangkan orang yang mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam keadaan tidak tahu bahwa amalan tersebut tidak disyariatkan, dalam keadaan tidak tahu bahwa amalan tersebut tidak ada perintahnya, maka orang tersebut tidak berdosa, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Ya, karena dia tidak bersengaja untuk melanggar larangan Allah dan Rasul, tidak bersengaja untuk menentang syariat Allah dan Rasul, tidak bersengaja untuk membuat amalan baru dalam agama, maka tidak berdosa. Kapan seseorang itu berdosa? Kalau sudah punya ilmu, sudah diberitahu, Pak, Bu, amalan ini nggak ada tuntunannya. Tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya. Tetapi dia ngeyel, keras kepala. Enggak apa-apa, yang penting niatnya baik. Yang penting ikhlas. Yang penting banyak yang mengerjakan. Nah, orang semacam ini telah berdosa. Karena sudah diberi nasihat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Dan kata Allah, kami tidak akan menghukum tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa ya suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran, untuk mendakwahi, untuk menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang disyariatkan, mana yang tidak diperintahkan. Jadi kalau belum ada ilmu, belum sampai padanya nasihat, dimaafkan. Kalau sudah tahu, sudah mendapat teguran, nasihat, peringatan, tapi tetap keras kepala, maka berdosa dan berhak mendapat azab dari Allah kalau tidak bertobat. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi masih ada bisikan untuk tidak ikhlas, apakah ibadah kita diterima oleh Allah? Iya, diterima oleh Allah kalau kita berusaha untuk menghilangkan bisikan tersebut. Berusaha untuk menundukkan ya hawa nafsu tersebut. Sebagai contoh seorang muslim atau muslimah sholat Allahu Akbar Apakah itu sholat wajib ataukah sholat sunnah Ikhlas lillahi ta'ala Khusyuk hanya menghargai Allah Ya Sampai selesai rokat pertama Rokat kedua Yang tadinya masih itu sepi tiba-tiba nongol jamaah Berdatang masjid oh. Yang tadinya satu rokat lima menit sekarang sepuluh menit Dibagus-bagusin Nah ini perusak keikhlasan. Maka kalau dia lagi berbuat demikian segera beristighfar, istiadah kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan berusaha untuk mengikis ria tadi. Berusaha untuk kembali ke khusyuk, kembali ke konsentrasi. Maka insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau dia terus mengikuti bisikan-bisikan untuk tidak ikhlas, bisikan-bisikan ria, sampai tuntas sholatnya, maka ikhlasnya batal dan sholatnya tidak diterima. Ya, misalkan Allah Akbar pertama ikhlas, rakaat kedua ada godaan dari setan, ada bisikan dari jiwa yang jahat supaya ria, tapi dia berusaha untuk menundukkan. Kemudian bisa kembali lagi ikhlas. Sampai salam maka bisikan tadi tidak merusak ikhlas dan tetap sholatnya sah diterima oleh Allah dan diberi pahala. Makanya susah memang untuk ikhlas itu, tapi harus berlatih, harus bersungguh-sungguh memerangi bisikan setan dan bisikan jiwa yang jahat. Dan untuk ikhlas itu memang berat. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan Athori rahimahullah ulama tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku sendiri. Kenapa? Karena hati itu bolak-balik, mudah sekali berubah-ubah. Sekarang ikhlas baru dua detik berubah lagi dia terus. Memang berat. Nah, tetapi meskipun berat, ya di sana ada kiat-kiat agar kita mampu menjaga keikhlasan. Minimal kalaupun tidak 100% ikhlas, minimal mendekati 100%. 90%, 80%, ya, 50%. Berusaha. Walaupun tidak sempurna ya yang 20% itu selalu dipatahkan, selalu dihilangkan ya supaya tidak sampai merusak keikhlasan kita. Caranya dengan belajar akidah tauhid, belajar akidah Islam, mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dipelajari. Karena dengan belajar tauhid asma sifat kita akan tahu betapa Maha besarnya Allah, maha kayanya Allah dan betapa rendahnya makhluk. Betapa miskinnya makhluk tidak butuh dengan pujian manusia, tidak takut dengan celaan orang. Yang kita takuti adalah kalau Allah itu murka. Yang kita butuhkan adalah ridho Allah, cinta Allah. Itu yang kita butuhkan akan tumbuh rasa cinta kepada Allah, akan tumbuh rasa takut kepada Allah kalau kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, melalui nama-namanya, dan melalui sifat-sifatnya. Dan ini dipelajari di dalam pelajaran akidah. Kita juga akan mampu ikhlas atau bisa ikhlas dalam beribadah kalau kita belajar akidah karena dalam ilmu akidah akan dibahas tentang surga dan neraka. Kalau kita setiap ibadah selalu memikirkan tentang surga dan neraka, Mengapa kita ibadah? Karena ingin masuk surga. Mengapa kita ibadah? Karena ingin selamat dari neraka. Maka pada saat itu kita lupa dengan omongan orang, lupa dengan pujian orang, lupa dengan ya kemegahan dunia yang menipu. Yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah surga dan neraka. Ini yang membuat kita ikhlas. Kiat yang berikutnya agar kita mampu ikhlas senantiasa mengingat kematian banyak-banyak mengingat kematian yang datang secara tiba-tiba. Kalau kita mau sholat, kita bayangkan bahwa ini sholat kita terakhir di dunia. Seakan-akan setelah ini kita tidak lagi sholat. Kenapa? Mati. Maka dia akan berusaha untuk sholat dengan benar-benar sholat terakhir dan berpisah di dunia. Bagi orang yang banyak mengingat kematian, tidak sombong kepada orang lain, tidak akan ya memfitnah orang lain. Kenapa? Yang dia pikirkan nasib, nasibnya sendiri di akhirat. Yang dia pikirkan apa bekal yang sudah siapkan untuk masuk ke alam kubur yang lebih luas dan lebih panjang daripada alam dunia. Tidak ada teman yang mendampinginya. Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada teman. Yang ada adalah amal soleh atau amal toleh. Amal soleh, amal baik, amal toleh, amal buruk. Toleh maka jangan kasih anak dengan nama toleh. Artinya jelek. <laughs> Leh toleh, sini toleh. Ya. Jadi banyak mengingat kematian akan membantu kita untuk ikhlas dalam beribadah. Wallahu a'lam biswab. Ya, di samping kita juga banyak doa pada Allah supaya terhindar dari ria, terhindar dari syirik. Ya, selalu diberi keikhlasan, doa pada Allah. Perbuatan apa saja yang menghapus amalan soleh kita? Perbuatan apa saja yang dapat menghapus soleh kita? Banyak sekali bu. Banyak amalan atau perbuatan yang dapat menghapus pahala amal soleh kita. 70 tahun hidup di dunia, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Eh, gara-gara mengerjakan satu perbuatan, hilang kabeh Habis sudah bablas. Saya sebutkan sebagiannya saja yang saya ingat. Ya, yang saya ingat di antara ah, perbuatan yang dapat menghilangkan dan menghapus habis pahala amal soleh kita yang paling utama, yang paling besar, yang paling berbahaya adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan nabi dan rasul, menyekutukan Allah dengan wali dan orang saleh, berdoa kepada mereka, minta rezeki, minta kesembuhan, minta jodoh, minta anak, minta jabatan ya dan karir yang naik kepada selain Allah. Itu namanya orang syirik berbuat syirik kepada Allah atau misalkan apabila sakit dia bukan lagi berobat ke dokter bukan lagi minum obat-obat tradisional yang halal tapi datang ke mbah dukun orang pintar walaupun IQ-nya e jongkok peramal maksudnya <laughs> kan orang pintar istilahnya walaupun kalau diuji IQ-nya e belum tentu pintar nah ini bergantung kepada perdukunan peramal menanyakan hari yang cocok dan bagus untuk mengadakan pernikahan, hari yang cocok dan bagus, tempat yang cocok untuk memulai usaha dan bisnis. Apa yang disarankan oleh Mbah Dukun, peramal atau dukun berkedok kiai atau Ustad dipercaya dilakoni. Ini yang membuat amal kita batal seakan-akan peramal dan dukun itu bisa membaca takdir bisa mengetahui perkara gaib. Ini syirik kepada Allah. Atau memakai cincin penolak bala. Ya, atau gelang, atau kalung sebagai penangkal bencana. Kemana-mana bawa cincin. Ya kalau ini bukan penolak bala. <laughs> cincin murah biasanya. Ya. Belum ada isinya, ya. Tapi orang lain mungkin, saudara kita. Mereka memakai cincin kemana-mana supaya tidak terjadi musibah, tidak terkena bencana, tidak kecopetan, tidak kena rampok. Pergi bawa cincin, tidur bawa cincin, ya ke kamar mandi bawa cincin. Khawatir kalau cincinnya dilepas dimakan kucing atau tikus. Tapi kasihan orang semacam ini selalu bergantung kepada cincin. Coba pergi jauh naik pesawat, eh cincinnya ketinggalan, biasanya dia akan turun dari pesawat. Ya, Pak pilot saya mau turun ketinggalan itu apa cincinnya, takut tak, pesawatnya tabrakan. Kasihan orang semacam itu. Nasibnya tidak tenang. Hatinya gelisah, bergantung kepada cincin penolak bala. Ini juga kemusyrikan. Kalau dia meyakini cincin itu mampu memberikan manfaat dan mencegah mudarat dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, syirik besar membatalkan Islam, membatalkan iman, menghapus pahala amal soleh. Jadi penghapus amal soleh yang paling utama dan berbahaya syirik kepada Allah. Yang kedua berbuat kekufuran, murtad, pindah agama. Coba-coba ah, sehari saja coba nyobain masuk Kristen, naudzubillah. <laughs> Kayak apa sih rasanya jadi orang Kristen? Coba-coba hari Minggu ke sana, Senin ke masjid, ya akhir pekan ke gereja. Ini membatalkan iman, ini murtad. Jangan coba-coba. Ya. Kalau nyoba sambal nggak apa-apa, ini pedas apa enggak. Nyoba ya apa namanya makanan enak apa enggak nggak apa-apa coba-coba masuk Kristen. Wah, ini akibatnya adalah membatalkan semua pahala amal ibadah. Coba kalau belum balik ke Islam, mati selama-lamanya dan keadaan murtad. Bablas di neraka jahanam. Jadi murtad termasuk pembatal amal soleh. Pembatal amalan yang berikutnya, ria, pamer, pengen dipuji orang. Ini termasuk pembatal amal, tetapi bedanya dengan syirik, kalau syirik menghapus semua amalan, kalau ria hanya menghapus sebagian ibadah. Misalkan sholat maghrib ikhlas, diterima oleh Allah, dicatat dalam lembaran amal soleh. Isanya nggak ikhlas, Nah, maka isanya ditolak oleh Allah, hilang pahalanya. Atau misalkan seseorang membaca Al-Quran, lima menit pertama ikhlas, lima menit belakangan gak ikhlas, hilang pahala yang pertama tadi. Yang tadi ikhlas, hilang pahalanya gara-gara ria. Karena Allah ya berfirman dalam hadis kursi, tidak akan menerima ibadah yang dikerjakan dengan ya, ria ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu aku adalah sesembahan yang paling tidak butuh dengan adanya Tuhan sekutu kata Allah tidak butuh adanya Tuhan sekutu barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang mana dia menyekutukan aku dengan selainku termasuk ria orang ria itu menyekutukan Allah dengan manusia maka akan aku tinggalkan pelakunya dan akan meninggalkan amal perbuatannya. Tidak butuh dengan amalan yang niatnya ria. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di antara pembatal atau apa namanya yang menghapuskan amalan soleh kita. Suka mengungkit-ungkit pemberian, ya sedekah, berinfak, ya membantu tetangga yang miskin kurang makan kurang minum nggak punya pakaian dibantu nggak punya biaya pengobatan dibantu setelah sekian tahun ya mungkin anak itu atau orang itu tidak berterima kasih lupa dengan kebaikannya kemudian atau punya suatu konflik lah tiba-tiba dia mengatakan kamu ini tidak tahu terima kasih Ente ini bisa jadi sukses, dulu kan saya yang bantu. Ente ini sembuh, dulunya pincang sekarang jalannya tegak, saya yang bantu ngobatin. Diunggit-unggit. Nah, ini yang membuat pahala amalnya terhapus. Pahala yang tadinya diterima oleh Allah menjadi batal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada'." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan dibatalkan sedekah kalian yang sudah diterima oleh Allah dengan bil manni dengan mengungkit-ungkit pemberian wal ada dan suka menyakiti orang yang diberi. Ngasih betul ya. Ya. Satu sewu. Kamu diminta minta terus enggak pernah ya uh, diem. Coba besok jangan datang ke sini lagi. Uh Ya, ini namanya memberi tapi sambil ngomel-ngomel. Ini menyakiti. Lebih baik tidak memberi tapi sopan, tidak berdosa. Ya, daripada memberi tapi dengan cara yang kasar. Ini membuat ya orang yang diberi tersinggung, tersakiti dan yang memberi pun berdosa. nggak dapat pahala. Nah. Termasuk yang membatalkan amalan soleh selain empat hal yang sudah kita sebutkan adalah melakukan atau apa mendatangi dukun mendatangi dukun atau peramal untuk menanyakan suatu urusan maka kata Nabi man ata arrofan au kahinan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'in arba'ina yawman Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu urusan, suatu masalah, nasib, karir, rezeki, jodoh, ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hilang pahalanya. Dan masih banyak yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya ya kita dahulukan yang sangat uh, eh, urgen atau penting diketahui oleh kita semua. Doa anak kepada ayah atau sebaliknya tidak ada batasnya. Ya, ini pertanyaannya. Doa anak kepada ayah atau sebaliknya tidak ada batasannya. Bagaimana doa Rasulullah terhadap bapaknya? Sedangkan kita tahu bapaknya tidak seorang muslim. Naam. Sedangkan kita tahu e, bapaknya Rasulullah bukanlah seorang muslim. Betul, ya. Doa orang tua dengan anak tidak ada batasnya. Bahkan anak akan senantiasa mengalirkan pahala kepada orang tuanya, bapak dan ibunya yang melahirkannya. Ayah kandungnya, ibu kandungnya akan senantiasa mendapat kiriman pahala dari anak soleh yang rajin beribadah kepada Allah walaupun tidak mendoakan. Walaupun tidak berniat menghadiahkan pahala amal solehnya untuk bapak dan ibunya. Semua orang tua akan mendapat kiriman pahala secara otomatis dari anak kandungnya. Yang rajin bertakwa dan beribadah kepada Allah. Mengapa demikian? Kata Nabi, ya, Inna min atya bima tu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil dari jeripayah kalian sendiri. Sebaik makanan, sebaik-baik makanan adalah yang kita makan dari hasil jeripaya kita, dari kerja kita. Dan sesungguhnya anak-anak kandung kalian adalah jeripaya kalian. Jadi kalau anak itu baik, anak itu soleh, setiap kali dia sholat, setiap kali dia puasa, anak itu rajin baca Quran, rajin berzikir, bersedekah, haji, umroh, maka orang tua otomatis mendapat kiriman pahala dari anak kandungnya. Kenapa? Karena kata Nabi, anak adalah jeripaya orang tuanya sendiri. Makanya di sini pentingnya para orang tua mendidik anak menjadi anak soleh yang bertakwa kepada Allah dan bermanfaat bagi Islam dan Muslimin. Jangan bangga. Wah, anak saya jadi presiden, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi pengusaha. Betul dia sukses dalam urusan dunia, tapi orang tua akan nangis dan nyesel nanti kalau sudah tua. Sudah sakit-sakitan kenapa? Ketika orang tua yang sedang sedang sakit ya, di masa tuanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak kandungnya, semuanya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kerjanya. Paling ada telepon, Gimana kabarnya bu? Gimana pak? Butuh uang berapa? Transfer. Padahal yang dibutuhkan orang tua adalah perhatian dan kasih sayang daripada anaknya. Itu baru masalah perhatian. Lalu akan rugi dan menyesal dengan penyesal yang sangat ketika orang tua mati sementara anaknya lupa untuk berdoa kepada Allah, lupa dan tidak pernah minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya saja nggak pernah berdoa. Jangankan mengirim pahala kepada orang tuanya, dia saja kadang tidak sholat. Kadang mabuk, kadang judi. Kadang bermaksiat kepada Allah. Karena terkuasai oleh ya hawa nafsunya. Terkuasai dengan kemewahan dunia, jauh dari agama. Nah, orang tua semacam ini adalah orang tua yang rugi dengan sebesar-besar kerugian. Jadi, kalau kita dikaruniai anak keturunan, maka berusaha mendidiknya dengan pendidikan Islam. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak paham agama, arahkan anak kita untuk belajar di sekolah yang mengajarkan agama Islam dengan baik dan benar. Atau suruh anak belajar Al-Quran di masjid-masjid, di TPA. Suruh menghadiri masjid taklim. Bertanya kepada para ulama, para ustadz yang lurus akidahnya. Supaya kita para orang tua yang masih awam mendapat manfaat dari anak tersebut. Kalau sudah mati, kalau kita sudah masuk ke liang kubur, yang kita butuhkan dari anak kita adalah pahala. Bukan kiriman duit, bukan ya emas dan perhiasan, kemudian dimasukin ke lubang kubur. Ini bu, ini pak, handphone keluaran terakhir, masya Allah, 15 juta pak, iPad. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pahala amal soleh. Nah, Nah, Lalu bagaimana dengan Rasul? Orang tuanya meninggal dalam keadaan tidak muslim. Nah inilah ketetapan Allah. Allah menakdirkan kedua orang tua Rasul mati dalam keadaan tidak muslim. Dan matinya dalam keadaan Nabi masih kecil, belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi pada zaman itu sudah ada para da'i yang menganut agama dan akidah Nabi Ibrahim yang berdakwah di kota Mekah. Tetapi sedikit yang menerima, hampir tidak ada. Demikian pula dengan paman Nabi, Abu Talib. Abu Talib itu jasanya gede banget kepada Nabi. Kebaikannya sangat banyak. Apa jasa Abu Talib? Abu Talib yang menjadi pengasuh Nabi ketika Nabi yatim piatu ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, ditinggal wafat oleh kakeknya. Ini jasanya Abu Talib. Bahkan kasih sayang dan cinta Abu Talib kepada Nabi Muhammad keponakannya sangat besar melebihi kepada anak kandungnya sendiri, melebihi kepada Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ketika menginjak usia remaja Abu Talib mengajarkan ilmu bisnis, ilmu dagang kepada keponakannya Muhammad bin Abdullah. Dilatih terjun ke medan dagang. Dibawa ke negeri Syam, ke Palestina, ke Yordania, Syria, Libanon. Di musim panas. Kalau musim dingin berdagang ke negeri Yaman. Sebagaimana ya tradisi masyarakat Quraisy. Ini kebaikan Abu Talib kepada ponakannya Muhammad bin Abdullah. Sehingga Muhammad menjadi pengusaha yang jujur, amanah, terpercaya dan mahir. Ketika Nabi berusia 25 tahun, Abu Talib punya jasa lagi. Jasa yang sangat besar, melamar Khadijah. Kemudian setelah diterima oleh Khadijah lamarannya, segera dinikahkan oleh Abu Talib dengan mas kawin 100 ekor onta. Abu Talib yang menyiapkan. Subhanallah. Kebaikan yang luar biasa. Ketika Nabi berusia 40 tahun diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di tengah masyarakat Quraisy yang mana mereka menyembah berhala. Nabi disuruh untuk berdakwah kepada Islam, mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Tetapi orang-orang Quraisy mereka menolak dakwah Islam, menolak dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk Abu Talib sendiri. Paman Nabi menolak Ketika Abu Talib sakit kritis yang mengantarkan kepada kematian, Nabi Muhammad menjenguk pamannya. Dengan tujuan ingin mengajaknya masuk Islam. Mengajaknya bertobat dari menyembah patung-patung dan berhala selain Allah. Yang disembah selain Allah. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Ya Abu Talib atar ya abad ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat La ilaha illallah. Apa artinya Pak? Hah? Apa tidak ilaha illallah? Tidak ada? Tidak ada Tuhan selain Allah. Betul atau betul Pak? Tidak betul. Keliru Pak. Kan ada Tuhan matahari, ada Tuhan patung, ada Tuhan api. Tuhan banyak Pak di dunia ini. Ya? Jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kata orang Kristen bohong. Tuhan kami juga ada. Kata orang Buddha bohong. Saya juga punya Tuhan. Nah, ada dibantah kita. Jangan ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang benar. Jadi apa artinya? Tidak ada pencipta selain Allah. Benar tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena iblis juga mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Iblis yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk, diusir dari surga dan menjadi penghuni neraka yang kekal mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengakui Allah sebagai penciptanya. Tidak mengingkari. Ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka antas tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, gerangan apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang bernama Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri secara langsung? Apa yang membuat kamu menolak perintahku? Di mana malaikat semua taat dan tunduk sujud kepada Adam? Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Apa jawab iblis? Khalaqtani tani minar alasannya, sebabnya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Iblis merasa api lebih ampuh, lebih mulia, lebih utama daripada tanah liat. Dan ini juga syubhat seton, salah kaprah, keliru. Ya, yang benar tanah liat lebih mulia daripada api. Intinya adalah iblis mengakui Allah sebagai penciptanya. Demikian pula Fir'aun. Demikian pula Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Nah, jadi kalau kita mengartikan La ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Apa bedanya kita dengan Abu Lahab? Mereka menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Ternyata tauhid rububiyah yang mengatakan Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki tidak bermanfaat untuk menjadi sebab masuk surga. Tidak cukup untuk menjadi pembebas dari api neraka. Tidak cukup. Sebab kalau cukup tentu iblis akan selamat dari neraka jahanam. Kalau cukup tentu Abu Lahab juga tidak masuk neraka. Karena mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Jadi arti yang benar, la ilaha illallah, tolong didengarkan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Betul, Tuhan ada, tapi Tuhan sesembahan yang batil. Yang hak hanyalah Allah. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Yang lain betul Tuhan yang disembah, tapi Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak berhak diibadahi. Inilah arti yang benar. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk masuk Islam, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan argumen di depan Allah untuk membela mu, Bapak engkau orang muslim, engkau orang yang beriman, engkau berhak selamat dari api neraka, berhak masuk surga. Tetapi sayang, yang menjenguk Abu Talib tidak hanya keponakannya. Tidak hanya Nabi Muhammad, ternyata nongol juga konco akrabnya, kawan dekatnya Abu Talib. Sopo? Hah? Abu Jahal, Hilal bin Umayyah dan yang lainnya. Dari gembong musyrikin Quraisy nongol di majlis apa namanya di rumahnya Abu Talib yang sedang sakit kritis. Abu Jahal mendengar Nabi Muhammad mengajak Abu Talib murtad dari agama syirik kepada agama tauhid, dari menyembah berhala yang Tuhan itu jumlahnya banyak menuju peribadatan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Abu Jahal tidak terima. Abu Jahal tidak ridho. Abu Jahal marah. Maka Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, menghalang-halangi dengan sekuat tenaga dari masuk Islam. Ya Abu Talib, gobu amillati abdil Muttalib. Ini cara jitu Abu Jahal dalam mencegah Abu Talib dari masuk Islam. Wahai Abu Talib, apa engkau sekarang sudah tidak suka dan sudah benci dengan agama bapakmu sendiri, keyakinan Abdul Muthalib, bapak bapakmu dan keyakinan nenek moyangmu? Pinter banget cara Abu Jahal untuk menghalangi Abu Talib dari masuk Islam. Nabi pun mengulangi lagi, Ya ammi, Kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Terus berusaha untuk mengislamkan pamannya. Tapi Abu Jal nggak mau kalah, ngulangi lagi. Ya Abu Talib atar gabu amilati Abdul Mutalib terus tarik ulur, ambil nggak jotos-jotosan. Ya, karena berusaha untuk masing-masing mengajak ya Abu Talib untuk mengikuti keyakinannya. Nabi Muhammad ingin mengajak Abu Talib masuk Islam, Abu Jal ingin mempertahankan keyakinan Abu Talib di atas kemusyrikan. Padahal hati kecil Abu Talib mengakui Islam agama yang paling baik bagi manusia. Agama yang dibawa oleh keponakannya, agama Islam, sebaik-baik agama bagi manusia. Kata Abu Talib, Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati laulal masabba awil malama lawajatani samhan bidaka mubina. Sungguh aku telah mengetahui dan meyakini. Ini ungkapan Abu Talib yang tulus dari lubuk hatinya. Sungguh aku telah mengetahui dan telah meyakini agama yang dibawa Muhammad, agama Islam adalah sebaik-baik agama bagi manusia. Kalau bukan saja karena takut dicaci maki dan dicela oleh kaumku, niscaya kalian akan mendapat diriku mengikuti agama Islam dengan terang-terangan. Lihat, Abu Talib mengungkapkan isi hatinya bahwa Islam agama yang paling baik. Tetapi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Takut dicaci maki, dicela dan dikucilkan oleh teman-teman akrabnya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini teman dari kecil, dari TK sampai tua, nongol terus ini orang. Sampai mau mati masih nongkrong di situ. Akhirnya dekat maut mencabut nyawa Abu Talib. Abu Talib istiqomah di atas kemusyrikannya, bukan di atas Islam. Karena belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan syarat masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau hanya keyakinan saja nggak cukup, nggak cukup. Ya. Maka Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Akhirnya Nabi berkata dengan sedih, Nabi dengan sedih yang sangat, la astaghfironna laka ma unha angka. Sungguh aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai paman selagi aku tidak dilarang oleh Allah. Terus Nabi Muhammad sedih karena tidak mampu mengislamkan pamannya sendiri yang begitu besar jasa-jasanya, yang begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Ya Allah ampunilah pamanku, ampunilah Abu Talib dari kesirikan-kesirikannya, dari kekufurannya, dari dosanya, terus minta ampun. Tetapi apakah Allah mengizinkan Nabi Muhammad mohon ampun kepada Allah untuk pamannya yang musyrik, yang tidak memeluk agama Islam? Ternyata Allah tidak mengizinkan. Allah melarang keras nabinya beristighfar untuk pamannya yang musyrik. Allah menurunkan ayat sebagai teguran kepada Nabi. Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin Nabi walladina amanu ayyastagfiru lil musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yang artinya kata Allah tidak boleh, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman minta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya sendiri. Lihat. Ini paman nabi, nasabnya sangat dekat. Apalagi cuma Habib yang ngaku keturunan Rasul berapa berapa orang itu, berapa puluh nasab itu terputus. Ini paman Rasul hidup bersama Nabi, memelihara Nabi. Tidak bermanfaat nasab itu kalau dia bukan orang mukmin, bukan orang muslim, bukan ahli tauhid, tapi orang musyrik. Tidak boleh bagi seorang nabi dan bagi orang-orang beriman minta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabatnya sendiri. Sesudah jelas bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Lihat. Jadi Demikianlah keadaan kedua orang tua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga paman beliau, kakek beliau meninggal di atas agama selain Islam, tidak di atas iman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, kapan orang tua mendapat kiriman pahala dari anaknya yang soleh, anaknya rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, rajin sedekah, rajin baca Quran. Kalau orang tua itu menganut agama Islam dan sampai mati masih Muslim menurut Allah. Bukan menurut pandangan manusia. Islamnya sah, imannya sah di hadapan Allah. Dan orang tua tersebut walaupun awam, walaupun miskin, mendukung anaknya menjadi anak yang soleh, tidak benci. Kan ada orang tua kadang, nak kamu ini ngapain pakai jilbab? Buka sajalah, bikin kamu nggak dapat jodoh. Wah, nak ngapain ke masjid? Udah sana cari nafkah. Biar kita punya rumah, biar kita punya mobil. Marah kalau anaknya ngaji. Marah kalau anaknya jadi ya menutup aurat. Nah, ini orang tua semacam ini kayaknya nggak dapat jatah pahala. Karena nggak ridho anaknya menjadi anak soleh. Maka syaratnya orang tua mendapat kiriman pahala dari anaknya secara otomatis kalau dia muslim sampai mati dan merestui anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan berdoa kepada ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh yang bertawa kepadamu bermanfaat bagi Islam dan muslimin walaupun dia orang awam, walaupun orang tuanya fakir miskin tidak mampu membiayai sekolah. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut Islam orang yang meminjam uang di bank? Bank siapa nih? Bank Somat atau bank siapa? Meminjam, bagaimana menurut Islam orang yang meminjam uang di bank, maksudnya bank konvensional atau bank syariah kan? Atau di koperasi? Jawabannya boleh atau tidak? Tergantung sistem utang piutangnya. Nggak bisa kita katakan, nggak boleh. Haram, dosa besar. Tidak boleh pula kita katakan, boleh, silakan, monggo. Kan ini kan saling tolong menolong, sama-sama ridho. Tidak bisa, kita lihat dulu sistemnya. Kalau dalam utang piutang tidak ada unsur riba, tidak ada bunga, walaupun 0,01 persen. Waktu transaksi utang piutang. Berarti apa? hutang satu juta kembali satu juta, hutang satu juta balik satu juta. Ini namanya tidak ada unsur riba. Maka hukumnya boleh. Bahkan termasuk amal kebaikan. Kalau niatnya menolong, dia dapat pahala yang memberi, yang memberi pinjaman itu. Memberi kemudahan. Tapi kalau ada 0,1 persen atau 1 persen atau 2 persen, apakah bank konvensional ataukah bank syariah, ataukah koperasi syariah? Hukumnya haram. Apakah pinjamnya duit? Apakah pinjamnya beras? Ya, pinjam satu kintal kembali sekintal setengah. Ini riba. Hukumnya haram dan dosa besar. Dilaknat oleh Allah, dikutuk baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'." yang artinya Allah melaknat, mengutuk orang yang menerima riba. Apa riba? Bunga, tambahan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang. Atau riba dalam jual beli, atau riba dalam pegadaian. Dilaknat. Demikian pula Allah mengutuk dan melaknat orang yang memberi bunga, memberi riba walaupun ridho, walaupun ikhlas, ikhlas 100%. Wah, aku nggak terpaksa kok Ya, dibilang aku tidak terpaksa. Tetap dilaknat oleh Allah. Ya, memberi walaupun sedikit. Ya, 0,1% teken teken atau terucap dengan lisan. Dalam transaksi utang piutang atau jual beli atau apa namanya pegadaian. Wakatibau demikian pula yang menjadi juru tulis sekretarisnya ya tak tulis Bapak Haji Fulan utang seket juta 50 eh, juta kepada Ibu Haja Fulan akan kembali setelah satu tahun dengan tambahan bunga 0,5 persen. Ah, ini riba. Yang nulis walaupun nggak dapat komisi, nggak dapat upah, dilaknat, dikutuk, ya, dapat upah atau tanpa, ataupun tanpa dapat upah. Wasyahideh demikian pula dua orang yang menjadi saksi. Wah biar kuat nih, ya nanti nggak ada pengingkaran. Panggil loh tetangga, Panggil tetangga kanan tangan kiri. Pak, tolong saksikan Pak ya. Ih, ini hutang sama saya 100 juta. Ya, akan dibayar satu, eh, satu tahun. Jenengan tanda tangan ya. Bapak tanda tangan, Bapak tanda tangan. Untuk menguatkan kalau dia membangkang atau mengingkari. Oke, karena sama-sama tetangga, ya pakai wu, tanda tangan juga. Dikasih uang, upah enggak? Enggak. Ya sudah, ridho. Dilaknat juga. Apa kata Nabi? Qalahum mereka semua yang memberi, yang menerima, yang menulis, yang menjadi saksi, dosanya sami mawon pada baik, ya, sama saja. Jadi, ya, hukum pinjam uang di bank atau di koperasi tergantung ada riba, ada bunga atau tidak. Kalau tidak ada halal, boleh. Kalau ada walaupun sedikit haram dan dosa besar. Nah, hukumannya berat dia akan berenang di sungai darah. Orang yang berinteraksi dengan riba, dengan bunga, rentenir dan semisalnya akan renang di sungai darah. Setiap kali dia akan menepi, ada malaikat yang berdiri tepi sungai, kemudian melempari mulutnya dengan bebatuan, akhirnya dia kembali lagi ke tengah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berat, nggak seberapa untungnya, tapi siksaannya begitu pedih. Cukup pak, banyak ini. Ya besok aja ya pada subuh. Insya Allah pada subuh kita lanjutkan. Ya Pak ya? Uh -uh, sedikit saja tetapi bisa dipahami daripada semua nanti jam 12 nggak balik-balik. Ya kan tadi pertanyaan satu nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.